Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan berikutnya pembacaan kitab tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala Al-Fusul fi Sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terlibat disebutkan oleh beliau pasal di dalam fardu jihad. Fardunya atau wajibnya jihad. Setelah sebelumnya disebutkan bagaimana hijrah Nabi SAW, kemudian beliau membangun masjid, Masjid Nabawi, demikian juga persaudarakan di antara para sahabat dan radhiyallahu ajmain. Kemudian terakhir kita sebutkan tentang wajib jihad. Kesimpulannya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di Zadul Ma'ad bahwa tentang permasalahan jihad ini pertama adalah haram. Beliau sebutkan demikian. Sebenarnya di Zadul perang pernah biasanya tidak boleh berperang ketika di Mekah waktu itu. Kemudian setelah itu diizinkan. Udina ya udina lilladina yaqtaluna bi Anamudin Diizinkan untuk berjihad. Orang-orang dia itu diperangi. Diizinkan saja, diizinkan. Kemudian tingkatan yang ketiga itu adalah apa? Diwajibkan untuk orang yang menyerang saja. <clears throat> Kemudian yang keempat adalah apa? diwajibkan secara mutlak. Ya. Waqatilul musyrikin ka'bah kama yuqatilunakum apa? Dan perangilah orang-orang musyrik itu secara mutlak semuanya. Sebagaimana mereka menyerang kalian secara sempurna. Bagaimana kalian memusik kalian secara sempurna. Demikian. Jadi tinggal dia dengan dilakukan haram kemudian diizinkan kemudian wajib, tetapi bagi orang menyerang kemudian wajib secara mutlak. Walaupun di situ juga dirinci ada wajib kifayah, ada wajib ain. Kemudian disebutkan juga oleh beliau mengatakan di sini. Kita sebutkan berikutnya, wasarat lahum syaukah wa aduda. Maka mereka ketika sudah mulai kuat, syaukah punya kekuatan ketika di Madinah, Masya Allah beberapa yani bulan beberapa tahun berikutnya bahkan setelah tahun yang pertama mulai ada kekuatan kaum muslimin wa aduda demikian juga semakin yani bekerja sama di antara kaum muslimin. Kata Allah alaihi wal jihad. Allah wajibkan atas mereka itu jihad. Kama qala ta'ala fi surat Al-Baqarah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-216. Kutiba alaikumul qital wa wakurul lakum. Diwajibkan, dituliskan ini diwajibkan atas kalian itu peperangan dan itu adalah tidak kalian sukai. Dan mungkin engkau tidak suka sesuatu tapi itu adalah bagus bagi engkau. Bagus bagi kalian. Wa dan mungkin kalian tidak dan mungkin kalian mencintai sesuatu wa dan dia itu adalah jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah adalah zat yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kita sudah sebutkan sedikit wajibkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir ini. Jadi umum, perkara-perkara yang umum. Bukan hanya perang saja. Padahal perkara sesuatu kita tidak suka terhadap hal tersebut ternyata itu adalah bagus bagi kita. <clears throat> Kemudian sebenarnya oleh beliau selesai sekarang kita bicarakan tentang jihad tadi ya marotip, ya tartib dari perkara jihad yang asalnya itu haram diizinkan kemudian diwajibkan kemudian beliau menyebutkan paslon awalul maghazi wal bu'uz al maghazi peperangan-peperangan yang pertama kali Awal-awal peperangan dan uus urusan-urusan. Kemudian beliau mengatakan Ghazwatul Al-Abwa, perang Al-Abwa. Sebelum sebelum kita berbicara masalah ini, <clears throat> terjadi perselisihan para ulama. Perang apa yang pertama? Ya, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita juga ya sebenarnya penting untuk mengetahui tentang masalah jihad ini keutamaannya kita singgung saja sedikit dan tidak tempatnya kita ini berbicara tentang keutamaan jihad. <clears throat> Karena hal tersebut ada pembahasan ya di kitab fikih kemudian juga permasalahan-permasalahan akidah. Tapi kita singgung sedikit sebutkan di jilid yang ketiga halaman 72 di Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Beliau sebutkan di antara keutamaan jihad, "Inna fil jannah mi'ah darajah adaha." Ada Allah lil mujahidin fi sabilillah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat Allah sediakan. Surga itu derajat-derajat ini untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang jihad saja, mujahidin itu mereka ada 100 derajat. Ma baina kulli darajatain ini kamar baina sama wal ard antara dua derajat, derajat satu dan yang kedua, dua dan yang ketiga, itu seperti apa? Seperti langit dan bumi. Itu untuk orang yang jihad saja. Ya. Demikian juga di situ ada hadis Masal mujahid bisa sabilillah kama masalah shaim al-qa'im. Ini juga hadis Sebuah Imam Bukhari. Demikian juga Imam Muslim. Permisalan orang yang jihad di jalan Allah SWT seperti orang yang dia itu asoim yang berpuasa setiap hari. Al-Qaim surat malam terus. al demikian juga taat di ayatilah, Ya, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La min siyam wala sholat, tidak pernah kutur, tidak pernah lemah di dalam puasa demikian juga juga sholat. Hatta yarji al-mujahid bisa bila sampai orang yang jihad kembali. Ya, orang yang jihad di jalan Allah itu kembali. Ya, dari saya seperti ini sering berulang, ya pernah ulang-ulang tentang yang jihad dan jihad itu terus menerus jihad yang syar'i jihad yang disyariatkan harus dengan bimbingan para ulama demikian juga kekuatan kisah fisabilillah aurahah berangkat di jalan di dalam perang di jalan Allah demikian juga pulang baik pada dunia mafia lebih bagus daripada dunia dan seisinya sudah kita sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir luar ya untuk kita semua ber, berkeinginan untuk berjihad malam yukhadir barang siapa tidak pernah berperang walam yahtur bibali tidak pernah terpetik pada diri dia itu perang maka minta jariah ya tidak pernah ingin untuk perang tidak ada keinginan itu tidak pernah perang tidak pernah ingin perang maka matinya seperti keadaan mati jahiliyah itu. jadi minimalnya itu kita apa berniat penting itu minimal kita berniat karena Nabi mengatakannya bahkan kalau orang berniat dengan jujur maka dia seakan-akan Sebati mati di medan perang. Ya. Apabila dia itu jujur walaupun dia mati di di atas kasurnya. <clears throat> Demikian juga ada hadis yang lain. Mana ana dan sabillillah au ghaziyan. dan di sini barang siapa yang itu menolong orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ya adallahu Allahu fi dhilhi yawma la dhilla illa dhilluh. Kalau berbicara di sini, maka Allah naungi pada hari yang tidak ada naungan. Demikian juga manik barat pada qadamahu fi sabilillah haramahullahu 'ala nar. Ini yang sahih. Barang siapa yang itu berdebu kedua kakinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka haramkan Allah haramkan kepada dia itu api neraka. Demikian juga hadis yang lain. <clears throat> Adapun pertama kali peperangan disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, itu adalah perang Al-Abwa. Sebagian menyebutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim. Ya. <clears throat> hadis disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala waktu itu Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu Waktu itu pula ditanya Kul <clears throat> tu Zaid bin Arqam Abu Ishaq waktu itu bertanya kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu Kan gozal Rasulullah SAW. Berapa kali Nabi SAW berperang? Qala beliau mengatakan, tis'a asyrata ghuswatan. Nabi berperang 19 kali peperangan. Awaluha al-Usyairah. Pertama kali peperangan itu adalah al-Usyairah atau al-Usyairah atau Usyairah. Jadi ya, ini menurut Zaid bin Arqam di sini yang pertama adalah apa? Al-Usyairah. Bagaimana kita mendudukan ya dengan ucapan ulama yang lain seperti ini disebutkan bahwa pertama kali ada perang al abuah Disebutkan oleh Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah. Wa hadha hadis dhahir fi anna awal al-ghazawat al-usyairah. Hadis ini tadi Zaid bin Arqam mengatakan dohirnya yang tampak adalah pertama kali perang itu adalah perang Usyairah atau Usyairah. Ya, kemudian disebutkan ila yakun al-murad ghazat sahidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tetapi mungkin maksudnya adalah perang yang di yang diikuti oleh Zaid bin Arqam bersama Nabi SAW. Ya, maha Nabi SAW. Jadi, maha Nabi SAW Zaid bin Arqam al wahina wa hina fi la yanfi ayyakuna qablaha ghairuha. Tidak ada kemudian di sini penafian atau kemudian menunjukkan bahwa tidak ada sebelumnya. Ya. Jadi di sini ketika kita mendapati hadis Zaid bin Arqam ini ketika ditanya, perang apa yang pertama kali Dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perang Musyairah. Padahal tadi kita sebutkan bahwa perang pertama kali tadi ala buah. Lalu bagaimana hadis ini disebutkan bahwa ini sebenarnya Ibnu Katsir bahwa ini adalah sesuai dengan ilmu dari Sayyidina Arqam. Perang yang dia ikuti bersama dengan Nabi. Demikian. Jadi kita dudukkan demikian. Jadi hadis Zaid bin Arqam ini tadi apa? Ini pertama kali perang itu adalah perang Musyairah, maksudnya maksudnya adalah perang yang pertama kali diikuti oleh Zaid bin Arqam. Atau pertama, jadi orang yang diketahui oleh Zaid bin Arqam pertama kali ada, adalah itu. Sebagaimana hadis yang banyak kita dapati, seperti maunya Aisyah mengatakan bahwa Anda, Manqala berasal mengatakan bahwa Nabi SAW beliau kencing dalam badan berdiri maka dia berdusta. Padahal di situ ada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Nabi SAW kencing dalam badan berdiri di dekatnya sampahnya suatu kaum. Hadis yang sahih sebagai Imam Bukhari. Jadi di sini apa? Di sini menunjukkan apa? Itu sesuai ilmu yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu Demikian juga di sini. Bahwa perang ya, yang pertama kali disebutkan itu adalah perang Al-Abwa Al-Abwa ini. Disebutkan oleh Ibnu Katsir Allah taala Qaswatul Abwa Abwa itu adalah sebagai mengatakan itu mudan ya, suatu tempat. Maudhi' baina Makkah wa Madinah, suatu tempat antara Makkah dan Madinah. Wa bainahu wa baina Rabi' bin Madinah 29 milan. Ya, jaraknya kira-kira dari Madinah itu 29 mil. Kalau 1 mil mungkin 1,3 kilo ya kira-kira ya mungkin 40 kilo sekitar itu dari Madinah. Kalau kalau kita ini ke Solo kan 100 kilo. Ini dari Madinah itu sekitar 40 kilo. Wakanat awal gosatin gosah harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuswatu Abu'ah. Ibnu Katsir mengatakan pertama kali perang yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perang Al-Abwa. Kalau kita dengar kadang itu perang Badar dan sebagainya itu setelahnya. Yang pertama adalah perang Abwa. Lalu bagaimana tadi ucapan Zaid bin Arqam Yaitu perang Usyairah? Jawabannya adalah tadi. Itu menurut ilmu dari Zaid bin Arqam yang beliau berjihad bersama dengan Nabi. Yang pertama kali diikuti. Masya Allah ini peperangan yang demikian banyak kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang, perang dan perang. Kalau kemudian dihilangkan masalah ini, jihad tidak ada, perang tidak ada, tidak bisa. Itu sejarah yang tidak bisa dihapuskan. Sejarah itu sudah tertulis, tidak mungkin dihapuskan dari kurikulum dan sebagainya, tidak bisa. Menimbulkan umpamanya teroris dan sebagainya itu jihad yang tidak benar, kan demikian. Tapi tetap sejarah menuliskan perkembangan Islam, ya demikian juga orang masuk Islam itu diantaranya sebabnya dengan jihad itu. Bagaimana Afrika yang demikian banyak itu? yang barbar dan sebagainya itu. Bagaimana satu negara seperti Jazair, Maroko, Libya bisa kemudian Islam? Ya, bagaimana Abu Bidah, Bumidah, dan dengan Ziyad? Mereka sampai ke sana, Amr bin As sampai di Mesir menjadi gubernur di sana. Dengan apa? Dengan peperangan. Ya, demikian. Ini pertama kali peperangan yang Nabi SAW melakukan itu adalah Ghuzal al-Buwa. Wakanat di Sofar, sana, di min al di sini Ibnu Katsir mengatakan itu di bulan Sofar. Sofar itu bulan berapa? Kedua. Harus apa? Muharram Sofar. Tahun isnatain minal hijrah. Tahun yang kedua dari hijrah. Masya Allah satu tahun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, dua bulan berikutnya perang. Walaupun awal, yani awal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu bukan dari Muharram ya gitu. Itu penanggalan dibuat oleh Umar bin Khattab Ya, ini telah lewat tentang hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu adalah yang darinya kemudian Umar bin Khattab membuat apa? Membuat penanggalan di bulan Rabiul Awal yang mengatakan Sofar. Jadi Muharram, Sofar, Rabiul Awal. Nabi baru datang di Rabiul Awalnya. Bukan tanggal satu, bukan kemudian Nabi hijrah, kemudian sampai di Madinah itu dihitung tanggal satu bukan. Ini Nabi Alaihi hijrah, kemudian oleh Umar bin Khattab dihitung Tuhan Nabi Wasallam Kemudian sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal, Rabiul Awalnya. Nah, ini kemudian apa? Nabi SAW berjihad satu tahun berikutnya. Jadi beliau datang ke Madinah, ya di hari itu satu tahun berikutnya perang yang pertama, gitu untuk memudahkan apa pemahaman kita. Karena peperangan ini dilakukan di apa di bulan Sofar, tahun yang kedua dari Hijrah, langsung berjihad satu tahun berikutnya. Kharaja bin nafsihi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW keluar dengan diri beliau sendiri hatta balagha udan sampai beliau di suatu tempat namanya udan di tadi ya tadi kira-kira yang 40 kilo dari Medina <clears throat> bahwa ada Bani Dumrah bin Bakar bin Abdi Manah bin Kinana kemudian beliau melakukan wadah perjanjian ya ternyata melakukan perjanjian di tempat itu kemudian melakukan perjanjian Sebenarnya oleh Ibnu Qayyim nanti di Zadul Ma'ad membuat perjanjian untuk tidak saling menyerang maka kemudian Nabi melakukan perjanjian dengan Bani Domroh ini. Hmm. Ma'asaidin bersama dengan pemimpinnya, kepala sukunya. Siapa itu? Mahsyi bin Amr namanya. Ya itu. Sampai di tempat itu ternyata apa? Terjadi perjanjian saja. Ini penting sekali perjanjian ini. Hubungan bilateral, multilateral, ya dan itu ditempuh oleh orang-orang dulu zaman yakni Bani Abbasiyah, demikian juga Semania. Perjanjian sama orang kafir, jangan kalian menyerang kami. Dan kami tidak menyerang kalian. Nah, itu. Akhirnya apa ketika kita menyerang di tempat setelahnya, dia tidak ikut ikutan. Itu namanya perjanjian bilateral. Ini hubungan antara negara itu penting. Ketika kita melewati tempat itu, kemudian diserangkan bahaya. Tapi kalau sudah ada perjanjian dan mereka menghormati perjanjian itu, kemudian bisa lewat. Ternyata di sini terjadi perjanjian saja dengan apa pimpinannya Mahsi bin Amr. Sumaka rajian kemudian Nabi kembali mundur ke belakang. Ini kembali ilal Madinah ke Madinah. Walam yalqa harban, tidak terjadi peperangan. Tapi penting sekali ini perjanjian bilateral dengan bilateral walaupun mungkin orang masih kafir, tapi itu penting sekali. Tidak terjadi peperangan. Wa kana stahlafa 'alaiha Nabi menunjuk di Madinah waktu itu saat bin Saat bin Ubadah. Radhiyallahu Saat bin itu sebenarnya oleh Ibnu di eh, ya kan takribul tahdid kita masih punya itu nggak ada buku-buku yang lebih tinggi lebih besar tentang terjemah para ulama demikian juga para sahabat saat ini Ubadah al Ansori seorang Ansor seorang Ansor ini ahadun Uqabah salah seorang yang punya keutamaan wa Zaidul Khazraj pemimpinnya suku Khazraj karena di Madinah itu ada dua suku besar Aus dan Khazraj ini pimpinannya kepala suku yang ada di Madinah dari suku Khazraj Dulu itu biasa berperang antara suku Khazraj dan suku Aus. Aus itu saat bin Mu'ad. Yang kemudian ketika mati saat bin Mu'ad itu Ar-Rahman, Ars Rahman ini Ars itu bergetar sampai Itu saat bin Mu'ad. Kalau ini saat bin Ubadah. Itu yang ditunjuk untuk mengurusi orang-orang di Madinah. Kalau terlalu. Adapun di Darul Ma'ad sebutkan di jilid yang ketiga di sini halaman 191. Sini beliau agak panjang lebar. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya Ibnu Qayyim kan kita selain Ibnu Qayyim Katsir. Sama-sama teman beliau ini. Jadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. <clears throat> Ghazwatul Abwa. Ya. Summa ghazana sallallahu alaihi wasallam binafsihi ghazwatul Abwa. Abwa. Nabi kemudian berperang. Ghazwatul Abwa ini beliau sedih berangkat. Beliau mengatakan wadah. Wahyu iya, awalu Goswa. Ini pertama kali peperangan. Yang Nabi berperang sendiri. Yaitu di bulan Sofar. Ini sekarang dia mengatakan bulan Sofar. Ala ra'si isnai Asharah syahran min muhajirin. Di atas apa? 12 bulan setelah beliau hijrah. Ini jelas 12 bulan berikutnya setelah hijrah beliau berperang langsung. Wa Aliwa Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang membawa bendera itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib insyaallah. Yani yang yani Asadullah sehingga Allah Subhanahu wa taala. Hamzah tak tahu sendiri bagaimana beliau keberaniannya. Ya. Semua waktu itu ketika di Mekah itu kalau Hamzah ya kemudian yang menantang tidak ada yang mau berani. Ya, tidak ada yang berani dan belum mau berani. Pandai bermain pedang dan sebagainya. Wakana abiyat, benderanya itu putih. Wastalafa Faalil Madinah saat bin Ubadah. Nabi menunjuk yang mewakili beliau di Madinah saat bin Ubadah. Wa kharaja bil muhajirin khassah ya, itu, Iran Quraisy. Ya, waktu itu beliau keluar bersama dengan orang-orang muhajirin khusus orang muhajirin yang berangkat. Ya, orang muhajirin yang berangkat. Untuk menghalangi air rombongan rombongan dagang orang Quraisy. dia kau kaidan ya tidak sampai perang. Tidak bertemu dengan tipu daya, tidak terjadi peperangan. Ya demikian. Wa bihadil ghusbah wada Mahsy bin Amr ad-Dumri tadi disebutkan. Terjadi perjanjian dengan kepala sukunya Mahsy bin Amr. Wa kana Zaid Bani Dumrah, pemimpinnya Bani Dumrah. Suku Bani Dumrah. Fi zamani di zamannya. Ala ala yakzu Bani Dumrah. Ini. Konteksnya perjanjian adalah apa? Nabi berjanji tidak akan menyerang Bani Dumrah. 40 kilo dari Madinah. Dah, perjanjian kita tidak saling menyerang. Aku tidak akan menyerang kamu. Wala yakzu, mereka tidak akan menyerang Nabi juga. Jadi kalau Nabi melewati yakni kampung mereka, ya, ya tidak diapa-apakan harus sudah kan terjadi perjanjian perjanjian bilateral senangnya antara dua negara atau dua daerah tidak diperangi dan tidak memerangi wala ayyuk ayyukasiru al zaman juga tidak ikut pasukan musuh nah itu perjanjian dah kalau kami melewati kalian kalian tidak ikut apa-apa diam saja jangan menolong musuhku demikian wala yu'inu alaihi aduan demikian juga tidak menolong musuh tersebut Wakata kataba bainahu kitaban. Kemudian Nabi menulis antara mereka dan Nabi SAW suatu kitab. Ya. Wa kana ghaibatuhu 15 lailah. Nabi meninggal di Madinah 15 hari. Ini. Insyaallah. Walaupun beliau mengatakan yang ada kabar-kabar ini cuma kabar-kabar mursal saja. Ya, kabar-kabar mursal itu maksudnya kabar-kabar yang yang sanatnya itu ada sedikit terputus. Demikian. Tapi ini cukup memberikan gambaran pada kita tetap perang ini. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika, sudah la ilaha